si muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS. Kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Ibu-ibu calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin. Amin dong Bu. Ayah, <laughs> ya, gitu dong, <laughs> iya kan? Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Jadi pada saat dakwah Islam berkembang di kota Mekah, salah seorang yang bernama Umar ibn khattab marah dengan kejadian ini. Sebelumnya perlu saya informasikan kepada kita semua bahwa Umar ini termasuk boleh dikatakan ketua gengnya dari golongan para pemuda. Hah? Kan di, di, di, di Mekah itu ada ada ada Umar ibn al-Khattab, ada Amru ibn Hisam. Kalau Umar bin Khattab itu adalah salah satu yang ditokohkan oleh para pemuda bangsa Quraisy. Nah, kalau Amru bin Hisam adalah salah satu yang ditokohkan oleh orang-orang tua di bangsa Quraisy atau yang terkenal dengan nama Abu Abu siapa? Abu Gosop. <laughs> Gimana? Abu Gosop sama cuci piring. Abu Jahal. <laughs> Abu Jahal. Masya Allah. Ini dua tokoh besar. Di antaranya Umar Ibn Khattab sangat tidak tertarik dengan dakwah Nabi kita Muhammad. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, bahwasannya di antaranya ketidakterimaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu waktu sebelum masuk Islam, sebelum masuk Islam. Kaifa yubashiru Muhammad bidinin jadidin la na'rifuh wa la nasma anhu min qabl. Dan dia juga berkata wa kaifa yahtakir alihatana wa yasrifu Quraisyan an ibadatil asnam. Ini gimana ini? Muhammad menyebarkan agama baru kami belum pernah dengar sebelumnya. Dan kemudian dia katakan bagaimana ini Muhammad mencela Tuhan Tuhan kami. Tuhan Tuhan kami. Dan menjadikan bangsa Quraisy berpecah belah. Ini yang tidak diterima oleh Umar Ibn Al-Khattab terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Wa asbah Umar yutaridul muslimin wa yadribuhum wa yuhaddiduhum fayadhhab ba'duhum yasku ila nabi ma ما يلاقونه من عمر بن الخطاب فيتألم ويبكي ويرفع يديه إلى ربه مستجيرا به سبحانه وتعالى من قسوة عمر وإيذائه للمسلمين صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك ala Sayyidina Muhammad wa alih. Luar biasa ini kisah. Jadi pada saat Umar sudah tidak suka dengan dakwahnya Rasul, dia incar kaum muslimin. Khususnya muslimin yang lemah. Di antaranya adalah suku beliau, Bani Adi. Beliau ini kan dari Bani Adi. Di Quraisy itu ada banyak suku. Ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Adi, ada uh, Bani Mughirah. Ya kan? Kalau Rasulullah SAW dari apa? Bani Abdi Manaf. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Umar dari Bani Adi. Kalau ada dari Bani Adi yang berani mengikuti Nabi Muhammad, maka dia akan cambuk. Terutama budak-budaknya. Orang-orang miskinnya dari Bani Adi. Sampai tidak sedikit di antara mereka kaum muslimin yang sudah disiksa, dicaci, dimaki, dipukuli oleh Umar ibn al-Khattab, mereka curhat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Membawa kesakitannya depan Nabi, ya Nabi, aku habis disakiti dengan Umar. Kadang di antara mereka banyak yang menangis di hadapan Rasulullah SAW, menjadikan Rasul mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Ada di dalam kitab sirah itu bagus yang disusun oleh Syekh Muhammad Ridha bahwasannya kiblat doa itu ke langit. Kiblat doa itu ke langit. Rasulullah kalau berdoa begini. Kiblat doa itu ke langit. Karena begini, waktu itu masalah kiblaten itu kita keluar sedikit sahabat, masalah kiblaten itu yang Rasulullah dulu kan kiblatnya ngadepnya kemana? Masjidil Aqsa. Hah? Pada saat itu kan Rasulullah mengharap agar kiblat itu mengarah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Yang pada saat itu Rasulullah saw. Alaihi Wasallam saking mengharapnya supaya kiblat itu menghadap Ka'bah, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tapi ngadepnya ke e, Palestina, ke Masjidil Aqsa tapi kepalanya ke atas, memohon kepada Allah agar menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkenal di Madinah sebagai Masjid Kiblatain. Nah, kita kembali. An Nabi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Umar ibn Khattab. Tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mendoakan Umar secara pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain." Ya Allah, muliakan agamamu al-Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu daripada dua Umar. Salah satu daripada dua Umar tersebut Apakah Umar Ibn Al-Khattab ataukah Amr bin Hisham? Allah subhanahu wa ta'ala diminta untuk memilih oleh Nabi kita Muhammad. Masukkan salah satunya kepada Islam, memperkuat Islam, Umar bin Khattab ataukah Amr bin Hisham yang terkenal dengan julukan Abu Jahal. Nah itulah sahabat yang kita akan bahas bagaimana detik-detik saat-saat ijabahnya doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu dari dua orang ini yang dinyatakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Sayyidina Umar terus menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad, menzolimi kaum muslimin, tiada henti. Bahkan ada satu budak wanita namanya Zanira. Namanya siapa? zanira pakai zai zai zazizubaz ah, zanira zanira maka ketika zanira seorang budak wanita yang muslim dizolimi oleh Umar Ibn Al-Khattab bagaimana kisahnya jangan kemana-mana setelah yang mau lewat berikut ini